Fi'il ada tiga macam. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari' dan yang ketiga fi'il amr. Nahu contohnya dharaba yadribu idrib. Dharaba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', idrib fi'il amr. يعني أن الأفعال محصورة في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها pensyara menjelaskan bahwasanya fiil yakni bahwasanya fiil terbatas pada tiga macam yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum di sini. Tidak ada macam yang keempat. Ini berdasarkan istiqra ya penelitian terhadap kalam orang Arab. Qala fal madhi maftuhul akhir abadan. Kemudian Ibnu Ajurum menyebutkan hukum masing-masing fiil tersebut. Beliau mengatakan maka fiil madhi di fathah harokat akhirnya selamanya yakni fi'il madhi hukumnya mabni hukumnya mabni misaluhu yakni mabni fathah mabni fathah misaluhu contohnya qama wa qa'ada wa antalaqa wa istakhraja wa nahwa dhalik Nah, ini contoh-contoh fil madhi yang dia mabni fathah. Qama. Mimnya fathah. Nah, dan dia senantiasa demikian. Qa'ada demikian pula intolaqa dan istakhraja. Ini mabni fathah. Wa qawluhu abadan dan ucapan Ibnu Ajurum abadan selama-lamanya dia mabni fathah ya'ni ma lam yattasil bihi dhamiru mutakallimin au mukhatabin yakni selama tidak bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Selama tidak bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab maka dia mabni fathah. hina idzin yakunu akhiruhu sakinan namun jika bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab maka fi'il madhi keadaan akhirnya disukun. Nah, kalau bertemu dengan dhamir mutakallim atau mukhatab. Nahu contohnya dharabtu wa dharabna wa dharabta wa ma asbahaha. Contohnya dharabtu. Di sini fi'il dharaba bertemu dengan dhamir mukhatab. Ta uh, dhamir afan dhamir mutakallim tu. Dhamir mutakallim tu aku memukul. Wa dharabna ini juga bertemu dengan dhamir mutakallim. Kami memukul. Wa dharabta ini juga ini bertemu dengan dhamir uh, wa dharabna ini bertemu dengan dhamir mutakallim wa darabata ini bertemu dengan dhamir mukhatab. Kamu memukul dan yang semisalnya. Antum lihat di sini baknya tidak lagi di fathah tapi di disukun. Dikarenakan bertemu dengan dhamir mutakallim atau mukhatab. Wa kadzalika idza tasala bihi wawu dhamiril ghaib fa innahu yakunu akhiruhu madmuma. Demikian pula apabila fi'il madhi bersambung dengan wawu dhamir ghaib atau wawul jamaah. Wawu al-jamaah. Maka keadaan akhirnya di dhammah, harokat akhirnya di dhammah. Nahu contohnya dharabu. Di sini fi'il dharaba bersambung dengan wawul jamaah, maka baknya di dhammah. Tidak lagi di fathah. Sehingga fil madhi mabni fathah selama tidak bersambung dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab atau wawu al-jamaah. Nah, Qala kemudian ibu Ibnu melanjutkan wal amru majzumun abadan dan fil amr dijazm selamanya. Qala syarih berkata pensyarah yuridu bil jazmi ay yakuna mabniyan ala sukun. Ibnu Ajurum menginginkan dengan makna jazm di sini yakni fil amr mabni sukun. fil amr mabni sukun, senantiasa sukun. Nah, contohnya idrib waq'ud wantaliq. Idrib jadi sukun baknya uq'ud dalnya disukun. Nah, hadza idza kana akhiruhu harfan sahihan. Ini apabila huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Seperti contoh yang tadi disebutkan, idrib huruf terakhirnya adalah ba. Dia huruf sahih bukan huruf illah. وأما إذا كان آخره حرف علة فهو مبني على حذف آخره Adapun jika fi'il amr huruf terakhirnya adalah huruf illah maka dia mabni dengan membuang huruf terakhirnya Yani mabni dengan membuang huruf illah Nah, contohnya ughzu nah ini ughzu fi'il amr yang huruf terakhirnya itu huruf illah Tahunya dari mana? Tahunya dari fi'il mudhari'nya. Ghaza yaghzu. Pada fi'il mudhari' ada waw di akhir. Ketika fil amr dia mabni dengan membuang huruf illah wawunya menjadi ughzu. Demikian pula wakhsha fi'il amr ikhsha itu mabni dengan membuang huruf illah alif. Tahunya alif yang dibuang, Tahunya dari mana? Dari fi'il mudhari'nya. Kita lihat tasrifan mudhari'nya. khasyya yakhsha. Ada alif di sana. Maka ketika fil amr dibuang alifnya menjadi ikhsha. Warmi dan contoh yang ketiga irmi. Ini mabni dengan membuang ya. Mabni dengan membuang ya dikarenakan fil mudhari'nya yarmi, roma yarmi. Ada ya di pada fil mudhari'nya. Ya dikarenakan kait, ah, telah kita ketahui bahwasanya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'nya dengan membuang huruf mudhara'ah di awal. Nah, qala kemudian Ibnu Ajuru mengatakan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaid al arba'i. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang diawali oleh salah satu dari empat huruf tambahan yang dikenal dengan huruf mudhara'ah. Yajma'uha qawluka anaitu di mana empat huruf tambahan tersebut terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Sehingga empat huruf tambahan yang ada di awal fil mudhari' bisa jadi berupa hamzah, bisa jadi berupa nun, bisa jadi berupa ya, bisa jadi berupa ta. Ya terkumpul dalam ucapan ini anaitu. Wa huwa marfu'un abadan dan fil mudhara' senantiasa rofa. Senantiasa di rofa. Yakni pensyarah menjelaskan annal fi'l al-mudhari'a ma kana fi awwalihi ahadu hadhihi al-ahruf al-majmu'ati fi qawlika anaitu. yakni bahwasanya fi'il mudhari' adalah fi'il yang diawali oleh salah satu dari empat huruf diawali dari diawali oleh salah satu dari huruf-huruf yang terkumpul dalam ucapanmu anaitu wahia rinciannya al-hamzah ini diawali oleh huruf hamzah wa tadullu 'ala al-mutakallimi wahdah hamzah yang ada di awal fi'il mudhari' ini menunjukkan makna mutakallim pembicara sendirian nahwu contohnya a'udzu billahi aku berlindung kepada Allah a'udzu a'udzu ini fi'il mudhari' diawali oleh hamzah yang merupakan huruf tambahan dan hamzah di sini menunjukkan makna mutakallim sendirian. Orang yang berbicara menunjukkan makna aku, saya. Wan nun, kemudian nun huruf mudhara'ah yang kedua adalah nun wa tadullu 'alal mutakallimi wahdahu wa ma'ahu ghairuh. Dan nun di sini menunjukkan makna mutakallim sang pembicara sendirian dan bersama orang lain. Ya, ini uh, biasa dimanakan kami. Menunjukkan makna sang pembicara bersama orang lain. nah, contohnya wa nahnu nusabbihu bihamdik dan kita atau kami bertasbih memuji engkau ya Allah. Di sini lafaz nusabbihu fi'il mudhari' diawali oleh nun awil mutakallimil mu'azzimi nafsahu atau menunjukkan nun di sini menunjukkan makna pembicara yang sendirian yang mana dia mengagungkan dirinya nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa yang akan mereka lakukan mencatat apa yang mereka lakukan. Di sini fi'il mudhari'nya adalah nuhyi dan menunjukkan makna satu orang yang berbicara, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun menggunakan dhamir jamak nun untuk menunjukkan makna keagungan diri, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'u wa tadullu 'alal ghaib. Huruf yang ketiga yang ada di awal fil mudhari adalah huruf ya wa tadullu 'alal ghaib dan menunjukkan makna ghaib. Orang yang dibicarakan biasa dimanakan dia. nah contohnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah. Lafat yaqulu diawali oleh ya fil mudhari. Watta dan huruf yang keempat huruf mudhara'ah yang keempat adalah huruf ta wa tadullu al mukhatab dan menunjukkan makna mukhatab, orang yang diajak bicara. Dimaknakan kamu atau engkau. Nahwu lam tara. Contohnya lam tara, engkau tidak melihat. Tara di sini tara fi'il mudhari' diawali oleh huruf ta. Wa 'alal ghaibah dan menunjukkan makna al-ghaibah, orang yang dibicarakan perempuan. Ya dia perempuan. Nahwu contohnya yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Pada hari di mana setiap jiwa mendapati apa yang diamalkan. Lafat tajidu fil mudhari' awal oleh ta. Wa makna ana itu adraktu dan makna ana itu adalah adraktu. Qala wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa huwa marfu'un abadan yakni anna al-mudhari'a marfu'un abadan. Ucapan Ibnu Ajurrum fil mudhari' itu dirafa selama-lamanya yakni hukum fil mudhari' dirafa selama-lamanya. Nahwu contohnya yakumu wa yantaliqu. Contohnya yakumu dan yantaliqu. Yaqumu fil mudhari' dan dia dirafa. Tanda rafa'nya bamma Demikian pula yantaliqu. Qauluhu hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Ucapan Ibnu Ajurum fil mudhari' senantiasa dirafa' hingga dimasuki amil nasab atau amil jazm. Yakni hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu au jazimun fayajzimahu. Yani hingga dimasuki oleh amil-amil nasab sehingga amil nasab tersebut menasabkan fi'il mudhari' tersebut atau amil jazm sehingga amil yang menjazamkan tersebut menjazamkan film mudhari' tersebut. yakni hukum fil mudhari' rafa' itu selama tidak dimasuki oleh amil nasab atau amil yang menjazamkan. Kalau dia masuki oleh amil yang menasabkan maka film mudhari' dinasab. Kalau dimasuki oleh amil yang menjazamkan maka film mudhari' dijazam ya. Nah, dan selanjutnya akan disebutkan di, eh, tentang apa saja amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari' dan apa saja amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.